Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Hadratil muhtaram al mukarramun Para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib Khususipun kakang kula ini dulur kula panjenenganipun Izin Zainal Arifin ugi anak kula nggih adik kula Kiai Adib Akram Hasani lan panjenenganipun Kiai itu saking Kranji ugi para habaib panjenenganipun Habib Ahmad bin Zainal Al-Attas Habib Ahmad bin Umar Al-Attas Panjenenganipun Al Habib Abdurrahman Syihabuddin Al Habib Abdurrahman Basyaiban lan pinten-pinten habaib lan para yai boten sakit, kula sebatakan salah setunggalipun boten berarti mengurangi kehormatan kita kepada para beliau engkang kula hormati ingkang kula banggaaken bapak-bapak saking instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan ini pun bapak-bapak muskipika, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek beserta jajaran ibun Dugi ini pun Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa sak pun, panitia penyelenggara dalam rangkaian untean maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam lan Isra wal Mi'raj Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah nembe mawon baru saja kita mendengarkan beberapa untean-untean mutiara yang tiada ternilai harganya yang telah menerangkan perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari panjenenganipun Kyai Zainal Arifin Mugi-mugi ingkang sampun medal sabda menika wau Allah taala maringi manfaat lan dados tambanipun ati kita sedaya Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Isra Mi'raj menika wau bagian daripada pecahan wentenipun Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam nek kanjeng nabi ora dimauludake ora dilahirake ya tidak ada bi'tsah tidak ada risalah boten wenten nuzulil Quran boten wenten Ramadan Quran ya ora diturunake sebab ora ana maulute kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam Dados wentenipun peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam menika wau bagian daripada kita semua untuk mengucapkan matur nuwun terima kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab beliau kita mengerti al-imani wal islam wal ihsan dengan sebab beliau kita mengerti Al-Quran dengan sebab beliau kita paling tidak ngertos isinya Al-Quran dan kita bisa ngelakoni perintah perintah pun Allah Ta'ala sakit bedakan membedakan mana yang hak dan mana yang batil dengan sebab baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita bisa memisahkan mana yang halal dan yang haram yang makruh dan yang subhat akhlak sing ape, akhlak sing ora becik dan lain sebagainya bagaimana tuntunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam Memang di dalam ucapan syukur memang gampang Alhamdulillah Coro Indonesia ini terima kasih Terus nek tiga malih coro ini matur nuhun Hatur nuhun Sak piturutipun dalam melahirkan ucapan-ucapan terima kasih Syukur dimateng Allah subhanahu wa ta'ala Sebab lantaran kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhipun Kanjeng Nabi man lam yaskurin nas lam yaskurillah nek ora ngerti matur nuwun karo manusa ya padha ae ora ngerti matur nuwun kalian Gusti kaya pasar Lah nikilah. Sekeri-kerine nang jerone kalimah alhamdulillah sing biasa ngucapake alhamdulillah bukan sekadar kita mengucapkan alhamdulillah karena di dalam alhamdulillah itu ada empat hal. Di dalam kalimah puji empat hal itu semuanya adalah lillahi milik Allah subhanahu sing pertama nang jeronene puji kalimah alhamdulillah anane puji kodim karo puji puji kodim alal kodim Allah Ta'ala ngalembono memuji kepada zatnya sendiri pujiannya Allah Subhanahu wa taala kepada zatnya sendiri la ilaha illa ana fa'budu Orang-orang dat kang wajib den sembah kelawan hak ing dalam wujude anging ingsun nyembah sujuto marang ingsun Sebab apa la ilaha illa ana ora ana dat kang wajib den sembah kejaba ingsun ingsun sehingga gawe bumi langit lan sak isine pisan La ilaha illa ana ora ana dat kang wajib den sembah kelawan hak ing dalem wujude angin ingsun sing gawe menungsa jin lan menungsa sak sepiturutipun. La ilaha illa ana fa'budu. Ora ana dat kang wajib den sembah kelawan hak kejaba ingsun, ingsun sing uripake siliramu ingsun sing rezekeni, ingsun sing jaga sak piturutipun tidak terlepas sama sekali saking la ilaha illa ana lah nek wong ngerti nyerone kalimat la ilaha illa ana ngucapake alhamdulillah insyaallah adoh saking bentuk kesyirikan adoh gampang niating sun mangan sanggung ibadah tapi nek etikote nek ora mangan mati yaiku mendekati syirik nek orang ngombe mati bisa sirik tapi ketika kita nalikone dahar biniatil ibadah ngusangu ibadah dan kita bisa tafakur nang mangan niku ganjarane gede Apa diantaranya? Saya punya guru. Nek dahar niku pakaiannya rapi. Rajin, kopi ayo ditoto api dan sebagainya. Saya sebagai santri dalam benak saya tidak terlepas tanda tanya guruku ki aneh nek dahar mesti pakaiannya rapi serobanane barang lama-lama kita tanya takon kalian guru kula ning pitakone kita sebagai santri yai kula nyuwun dipun mulang caranipun maham niku kados pundi kula nyuwun dipun seorang guru yang arif tanggap Apa jawaban beliau? Habib, saya makan berpakaian yang demikian bukan menghormati nasi. Bukan menghormat kepada si air. Air makhluk, nasi pun juga makhluk duweni apes kabeh nasi mencari sara menjadi sarana mencari kenyang nek Allah taala ngidini nek ora mbok mangano sak budak ya ora bakal warek. air juga sama mencari pelepas dahaga niku makhluk kaya seperti saya banyu nek ora dijogo api e banyu suwi-suwi budek pari disimpen sampai tahunan suwi-suwi gabuk dedine bubuk nuduh ke sakliyane Allah Ta'ala kabeh apes lho niku kita makan berpakaian yang demikian itu menghormati kepada si pemberi rezeki lawong dahar mawon ngurmati karo sing maringi rezeki opo maneh nek sholat dan jauh para kesepuan-kesepuan kita lenikulah yang kedua Habib satu butir nasi ini sing andil akeh beberapa tangan-tangan yang ikut andil nopo diantarane kawit mulai macul garu meluku nganti garu macul nganti tebar tandur nganti matun kerabuk nganti maneni tutu tangane wong siji tok tangan-tangan banyak sekali yang ikut andil kadek pari sampai jadi gabah gatik kabah gabah jampi ngantos dados beras dari beras sampai dadi sego utawa nasi banyune andil periuke andil dan sebagainya kompore gase kompore ora cukup kompore sumbune melu andil genine sing ikut andil matengake sebab matenge beras sampai dadi sego sing andil pirang-pirang Mangkane nek dahar sak upo tiba dijukuk sak lagine ora madorot. Nek jare nyong mesti mestine ngomong. Ngomong sak upo tok dijukuk kok angel temen. Kok kaya ora ana segoli ya. Wong mangan nanam, ki sombongan ora krasa. Katoke mangan tapi metu kesombongane ora krasa margo rumangsa di dhuwit rumangsa tesan panen tidak rumangsa saupapake dhekne ora iso gawe saupapake ora iso gawe umuk cukup nek ini manfaat orang bahaya nih ke piring. Loh niku tawaduke wong mangan. e sepele belajar mangan gampang asal ngemplok. Nah itulah. Mahasirul muslimina rahimakumullah. Satu butir nasi ternyata yang andil banyak. Kok iso bersatu? sing maneni ora ribut lebokke resmil dadi beras ngliwetake ya ora ribut genine karo kompore ora tukaran kompak sepakat iki nek wong Islam kaya ngoten niku kaya napa senenge rukun kompak bagaimana ini supaya beras niku manfaat bisa kepangan orang mubadir Lho niku. Niki diantara. Makanya dongane Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina benar sing panen maneni oleh mlebu nang dongane. Sing liwetake katut. Sing nutu nek cara biyek katut kabeh sing nataake kabeh katut mlebu nang jurune donga Allahumma barik lana niku diantawis ibu jaluk berkah ring Allah taala niku penting sahabat Anas niku didongaake dening Kanjeng Nabi telung perkara siji diparingi donga dening Kanjeng Nabi Allahumma barik li fi umri wa barik li fi rizqi wa barik li fi auladi Duh Gusti muga panjenengan maringi berkah dateng umur kita sing umur berkah niku ora kudu umur dawa belum tentu umur pendek tapi semua menjalankan perintah ya Allah taala kelakon niku namine umur baro barokah ada tokoh ulama Jawa namine Kiai Ihsan Jambes sahibul kitab Sirajut Talibin nyarai kitab Minhajul Abidin umure sih patang puluh tahun sedo ning karangan kitab masyhur ten Timur Tengah nggih ten Jawa naminipun juta Talibin niku umur barokah wenten malih sing diparingi umur barokah Syekh Syuaib Al-Maghribi umur 24 tahun wis dadi mufti madhab ala madhahibul arbiyah Syekh Su'eb Al-Maghribi wenten malih Syed Ali Murtado Zabidi umure isih 28 tahun ning karangane kitab ngarang kitab nyarai ikhya ulumudin Al-Ittihaf Sadatus Salihin Salihin niku umure 28 tahun niku tandane umur sing baro barokah Kiai Nawawi Banten umure wolung puluh tahun karangane kitab patang kitab nek dibanding ke umure lam yatuk ora gatuk lan dewe umur swidak kaya kiye wis bisa apa Ini kita pertanyaan. Limang waktu mohon ke pontal pontal terkadang. Wis ngakeh ngakir ngakhiraken salat. Mangkane Kanjeng Nabi ndongaake Allahumma barik li fi umri. Sahabat Anas diparingi umur ngantos satu swidak enam tahun Wakilah satu swidak ning awake ora kalah karo pemuda isih jejeg isih luar biasa niku sahabat Anas anake sangang puluh songo apil Quran apal Quran kabeh sangang puluh songo anake apal Quran kabeh dadi ulama kabeh sing papat ahli hadis kaping tigane diparingi berkah donga dunyane paling sugih sak surya utawa sak syam nggih sahabat Anas sak tekan anak-anake dadi wong alim wali ulama tur sugih niku dongane sahabat dongane Kanjeng Nabi marang sahabat Anas lha niku barokah Makanya dungo Allahumma barik lana fima rozaktana wakina nek sing dipangan menika wau kita sedaya diparingi barokah dening Allah taala insyaallah nek dadi darah daging kanggo maksiat moh niku rahasia nih sebab sing didahar barokah Dungo neko, dungo saking putih, dungo wau Allahumma barik lana fima rozaktana wakina. Mangka nenek dong dahar niatono kanggo sangung iba ibadah. Ditarik lebih jauh. Wong nek sak menir mawon kadik sego beras sing andil niku pirang-pirang lau aja maneh agama niki apa dengan saya Indonesia ya ini si top. boten pirang-pirang ulama Islam masuk ke Indonesia dari abad kedua wakilah dari abad ke satu ten Aceh niku ditemukan makam-makam kuno sing sedane pada tahun 2000 eh 200 sekian hijriah di dalam sejarah pendapat timur dan barat tulis tangani pun Profesor Dr. Abu Bakar Aceh niku nerangake sejarah Aceh ulama-ulama yang sudah masuk ke Aceh dari abad ke-1 dan abad ke-2 lah para beliau-beliau masukkan Islam ke Indonesia sarana yang masih terbatas apalagi komunikasi fasilitas dan lain sebagainya mengapa beliau perju perju eh, perjuangannya berhasil Nasrul Islamnya dia berhasil mengapa berhasil Ini saya akeh kiai, akeh habib, akeh ustadz, akeh. Kalah dengan orang-orang dahulu karena para beliau manajemennya rapi nek corot dunia perdagangan menguasai marketingnya penguasaan marketnya luar biasa jangan dikira pejuang-pejuang Islam yang masuk ke Indonesia Yun Sewu nyekeli tasbih no. ahli ekonomi ahli obat-obatan ahli pertanian luar biasa manajemen itu sangat terapi sekali dan bagaimana membuat adaptasi ketika beliau masuk ke Jawa Timur masih sebagian jaya-jaya ini pun Majapahit yang satu kelompok lagi masuk ke daerah Jawa Barat masih jaya-jayanya pejajaran tapi mengapa beliau bisa berhasil lah itulah sehingga Islam gemelar ngantos sakniki diteruskan oleh kita-kita ini saya tidak mau berbicara masalah ingkar dan tidaknya realita yang saya bicarakan monggo-monggo mawon sing percaya karo sing ora percaya tapi kita bukti buktine kita tak ngomong bukti nih wong mati sampai saiki isi iso sebab makani wong urip kuwi Pak percaya kena ora kena ya tengok neng Sunan Ampel larango kono sampai rontok untune sisan ora ana sing iso nglarang ziarah ning Sunan Ampel sing teko salamullah ya sadat minar rahman yaghsyakum ibadallah jinakum kosatnakum talabnakum teko maca yasin sing tahdil tahdil ora ono sing nyanyi Wong mati si iso dakwah Isi-isi ngajak tahlil berzikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi ono sing yasinan ono sing maca sak Quran sak hataman lingkungannya itu rame ngantos sekarang dan tanah lingkungan makam kanjeng sunan ampel per meter itu ora kurang katik 10 juta per meter sebab duit tanah rong meter nang kono iso mangan adol niki adol niki berapa ratus berapa setiap hari niku tidak mati seratus bis sing sami ziarah ten pun Sunan nampel, masalah tekan utawa ora tekan nyong orang ngomong Bukti nih Bukti nih maka ketika kita ditanya Bib istimewane ziarah wali sembilan apa isin loh gini kok isin apa ora barokah kadoan keramat opo maneh malunya di mana lah wong aku yang sunan ampel wong wis mati kok iso dakwah Dewi apa ngejak wong bener be kang elan Sunan Ampel sampai saya kisah jadi sebab bisa makani wong urip. Membangun ekonomi kerakyatan, bagaimana lingkungannya hidup. Loh, Sunan Ampel Dewe ora ribut mawon. Masalah khilafiyah terus mawon. durung mengko pilihan yo ya ribut pilihan bupati ribut neng nengane ora ketuk ketuk eh, negara liya wis gawe sing macem-macem dari dunia elektro IT sampai pesawat-pesawat sing top-top alat tempur ingkang istimewa darat maupun udara laut dari dunia pertanian para mereka beliau-beliau maju sekali memajukan dalam dunia pertanian sampai awak dhewe kalah duit tapi ora duit, duit tapi ora duit. sebabnya apa Orang duit ini orang rumangsa sohandar beni kurang sandal gawean tegal ini orang ditulis mit in Japan kurang payu Levis wetone Indonesia Bandung terkadang Pekalongan orang ditulis mit in Singapura alah ora payu. Bagaimana kita suruh memajukan umat Islam di Indonesia? Sing isine kerah tok, talqin, tahlil, maulud, manakib, poco oconan rano lirene terkadane. Kanggo wong liya keplok terus, terus ketinggalan dan ketinggalan. Kapan sadari? Apakah kita berpikir semene wong Islam ake luar biasa? Bagaimana kita mempunyai napa Alfamart yang kecil-kecilan? Ini toko serba ada kecil-kecilan bisa membantu daya beli dan kita bisa menguntungkan dan menguntungkan itu untuk kembali dunia Islam lagi ketinggalan. Apa ora Kita bangga malam hari ini generasi muda kita di depan semuanya. Antumul jameh kalian akan penerus umat ini. Penerus bangsa ini. Jangan kecewakan kami semuanya. Kami sekalipun panjang umur tenagane wis beda. Yang mampu kelak akan bisa menjawab tantangan umat dan bangsa di pundak kalian semuanya. Tidak bangsa lain saya akan membanggakan bangsa lain tidak mungkin saya harus membanggakan bangsa Indonesia dulu saudara kami sebangsa setanah air generasi muda di pundak kalian persiapkan kalian untuk menjawab tantangan masa depan dari sedini mungkin Muga ada waktu ujian prihatin ya Allah ya Rob. Muka muka bocah sing ujian do lulus kabeh. Karena apa? Kalian kebanggaan kita. Bib Lutfi wis kedarung akeh bodhone, kedarung akeh kekurangane, apa melangkah wis ketinggalan akeh ketinggalan. Hanya kalian yang mampu bisa ngurang nopo nambal kekurangan-kekurangan kita semuanya. Lo itu. tanah subur mesti nenek aku salah dikemas sing apik kaya buah kiwi wis bentuke coklat kaya sawo akeh wulune jerone kaya timun tapi kemasane luar biasa apel kaya bocah bayi wis ayu kulite kei kemul maneh kemasannya luar biasa sing ngapeli dhewe wetone Malang Luwe, apik khasiate lebih tinggi gedondongan atau keronjotan kaya kae daya tariknya kurang nah nih coba dikemas yang istimewa lagi dunia kesehatan ini melu apel ini kandungan gizinya dan lain sebagainya demikian dari pemeriksaan laboratoriumnya demikian wah hebat kita mempunyai kebanggaan keri-keri ne ora uripe ning kene nanduri ning kene woi ning kene sing oleh aran wong liya jambu bangkok sampai ayam bangkok sampai lele bangkok durene duren bangkok lah kapan duren Indonesia kemana kebanggaan kita selaku bangsa Indonesia merosot akibat kemerosotan nasionalisme merasa memiliki handar beni kepada republik ini paling gampang dipecah belah coba kita hidupkan kembali saya bangsa Indonesia saya selaku bangsa Indonesia polisi TNI adalah kami dari kami untuk kami merapat jadi satu insya Allah subhanahu ISIS ono tetek bengek ora bakal bisa menggoyahkan NKRI eh. dan kayak gula dong satu kosong berarti nah keplok bareng untung-untung rano switch switch ya satu contoh Niki satu contoh yang luar biasa. Makanya nanti akan mendekati. Ayo coba akan adanya satu Juli menyongsong satu Juli hari Bayangkara coba odoh-odoh kita apa untuk menyemangatkan menyambut hari Bayangkara karena polisi adalah dari kami untuk kami dari rakyat untuk rakyat kita yang nyengkuyung sapa maneh kalau bukan kita yang membanggakan polisi Republik Indonesia begitu juga waktu hari 5 Oktober hari TNI sama kita junjung lagi siapa lagi kalau bukan kita kalau kita rakyat bangsa ini merapat luar biasa karo TNI ini karo Polri ini wah luar biasa ulamanya titik sulit untuk mecah belah Indonesia lah niku lah. Niki sego sik baru buah memiliki singarane sejak menir nasib sing andil pirang-pirang ditarik maneh para adik-adikku Islam mau gemelar luar biasa begitu para ulama-ulama kita bagaimana bangsa ini republik ini merdeka dari belenggu penjajah, eh, merdeka dari belenggu penjajah dan kebodohan. Jasa siapa? Jasa para beliau-beliau. Jelas para beliau-beliau yang ikut andil besar pasti mengharapkan jangan sampai generasi penerus mengecewakan para beliau-beliau. Lo iya, kita sebagai generasi penerus jangan sampai mengecewakan para beliau-beliau cita-cita cita para beliau yang dari tokoh-tokoh dari mulai Jenderal Sudirman, Bapak Mbah Kiai Hashim As'ari, Mbah Kiai Ahmad Dahlan dan Umar Said Cokro Aminoto dan belum tokoh-tokoh yang lainnya itulah tulung jangan kecewakan beliau-beliau perjuangannya beliau kita teruskan Setuju? Temenan. Temenan. Ulangi netok. Kalau temenan robah mindset kita. Ayo sebagai pemuda, hitungan waktu yang luar biasa. Kaya dini sholat memang waktu sudah ditentukan waktunya. Kita belajar mengatur waktu. Disiplin luar biasa Loh, makanya kita ngejak bareng-bareng purun ngintil kula. Purun betul. Temenan. Bismillahirrahmanirrahim. Sing keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad rasulullah kami bangga menjadi bangsa Indonesia kami bangga menjadi anak Indonesia. Kami bangga menjadi manusia yang beriman dan Islam. Saya kami berjanji akan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Top nih. Ning ojo basa-basi. Harga harga tidak basa keindahan keindahan bumi pertiwi terhias untean mutiara Oh. para tanda Nera puti, nera puti malakati.